lengkap mengapa demikian jemaah sekalian karena orang yang mengucapkan andaikan ini ucapan tersebut menjadi pintu bagi syaitan disebabkan ucapan tersebut dikatakan ketika menyesali satu musibah ketika menyesali satu musibah dan seakan-akan tidak ridho. dengan takdir Allah Subhanahu wa taala maka disitulah pintu setan itu terbuka ketika seseorang ditimpa musibah kemudian dia mengatakan andaikan saya tidak melakukan perbuatan itu maka musibah itu tidak akan terjadi andaikan yang saya lakukan lain tentu yang lain yang akan terjadi itulah jemaah sekalian ucapan andaikan yang dapat membuka pintu setan kenapa karena ucapan tersebut mengandung ketidakridoan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala seperti yang diucapkan sebagian orang-orang munafik ketika mereka turut serta dalam perang Uhud dan sebagian besar sudah lari duluan yang sempat turut serta dalam perang Uhud kemudian kaum muslimin ditimpa satu pukulan yang sangat berat dari orang-orang kafir pada perang Uhud maka Apa kata orang-orang munafik ini? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dalam surat Ali Imran ayat ke-154 Yaqulun Lau kana lana min al amri syai'um ma kutilna hahuna Mereka mengatakan Andaikan kami diberi Kemampuan untuk memilih Tentunya kami tidak akan terbunuh di sini. Maksud mereka adalah andaikan kami tidak ikut berperang maka kami atau pasukan kami tidak akan ikut terbunuh di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka sebagaimana dalam lanjutan ayat kul. katakan kepada mereka wahai Muhammad law kuntum fi buyutikum la labaraza ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim andaikan kalian berada di rumah-rumah kalian sekalipun maka akan datang kepadanya kematian apabila kematian itu sudah ditetapkan untuknya sampai ke ranjang-ranjang mereka. Maksudnya apa jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala menegaskan musibah itu pasti terjadi. Kalau sudah ajal, apakah di medan jihad ataukah di atas ranjang, pasti mati juga. Jadi percuma berandai-andai ke belakang. Andaikan kita nggak ikut perang, nggak akan mati atau pasukan kami nggak akan mati. Kalau Allah sudah tetapkan, meskipun dia ada di ranjangnya, tidak ikut perang, kematian pasti akan datang. Demikian pula dalam surat Ali Imran ayat ke-168. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan mereka. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu. Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang pergi berjihad, sedangkan mereka tidak ikut berjihad. Apa yang mereka katakan jamaah sekalian? Lau ata'una ma kutilu. Kalau saja mereka mendengar apa kata kami, yaitu jangan pergi berjihad, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Jadi, kata mereka, andaikan mereka tidak pergi berjihad, maka tidak akan terbunuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun membantah mereka Kata Allah Kul Katakan wahai Muhammad Fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin Kalau kalian betul-betul Dalam ucapan kalian Maka tolaklah kematian dari diri-diri kalian Apabila kalian orang-orang yang benar Jadi Jadi kalau saja mereka benar dapat mencegah musibah itu terjadi maka silahkan kalau begitu tolak kematian dari diri kalian tentunya tidak ada satupun yang bisa menolak kematian jadi apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan musibah apakah berupa kematian atau selainnya pasti akan terjadi hanya sebab saja yang berbeda-beda iya yeah. Apakah di medan jihad atau di atas ranjang sama saja. Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita bagaimana seharusnya menjalani kehidupan ini. bagaimana seharusnya berserah diri dan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah al mu'minid dha'if." Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair namun pada keduanya terdapat kebaikan. Walaupun yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah wa in asabaka syai'un dan apabila kamu ditimpa satu musibah fala takul maka janganlah kamu katakan law anni fa'altu kada lakana kada wa kada andaikan aku melakukan yang ini bukan yang itu maka tentu yang akan terjadi adalah ini dan itu yaitu dia menyesali musibah Mengapa saya harus melakukan itu Sehingga terjadi musibah Anda saja yang saya lakukan lain Sehingga musibah itu tidak terjadi Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melarang ucapan tersebut Lalu beliau memberikan bimbingan Apa yang seharusnya diucapkan Walakin kul Akan tetapi hendaklah kamu mengatakan Qaddarallahu wa masya'a fa'alah qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Jamaah sekalian, ini ucapan yang disunnahkan apabila kita ditimpa musibah. Dan ucapan ini kalau kita pahami maknanya akan menjadikan musibah itu lebih ringan walaupun berat. Akan lebih menghibur jiwa kita yang sedih ketika ditimpa musibah. Apa ucapannya? Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Bisa juga dibaca qadarullahi wa masya'a fa'ala. Jadi ada dua bacaan. Qadarullahu atau qadarullahi. Qadarullahu wa masya'a fa'ala atau qadarullahi wa masya'a fa'ala. Artinya adalah Allah telah menakdirkan itu terjadi dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah melakukannya dan pasti terjadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna law taftahu amal syaitan." Karena sesungguhnya ucapan andaikan itu membuka pintu setan. Membuka amalan bagi syaitan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Syaitan akan menjerumuskan kita dalam pengingkaran atau ketidakridoan terhadap takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini terdapat 10 pilar kehidupan seorang mukmin untuk meraih kebahagiaan. Yang pertama adalah kekuatan iman. Inilah kekuatan yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jangan kita bayangkan kekuatan fisik atau kekuatan ekonomi atau kekuatan jabatan yang dimaksud kekuatan di dalam hadis ini adalah kekuatan iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Maksudnya kekuatan apa jemaah sekalian? Apakah kekuatan fisik? Bukan. Tetapi kekuatan iman. Walaupun bisa saja kekuatan fisik. Apabila kekuatan fisik itu digunakan untuk taat kepada Allah. Tapi kalau kekuatan fisik digunakan untuk maksiat, itu malah musibah. Bukan kenikmatan, bukan mendatangkan cinta Allah, malah mengakibatkan murka Allah. Jadi, ini yang dimaksud dengan mukmin yang kuat, yang lebih Allah cintai, maksudnya kekuatan imannya, bukan kekuatan fisiknya belaka. Maka inilah yang harus kita kuatkan untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua, bersemangat di dalam melakukan aktivitas kita. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jauh sebelum ahli-ahli motivasi atau para motivator memberikan semangat kepada orang-orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan kepada kita, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Dijelaskan para ulama, yang bermanfaat bagimu itu mencakup bermanfaat di dunia, terlebih yang bermanfaat di akhirat. Itu yang lebih penting. Yang bermanfaat di akhirat. Dua-duanya bermanfaat untuk kehidupan dunia kita sehari-hari maupun yang bermanfaat untuk di kehidupan akhirat. Dan tentunya untuk kehidupan akhirat itu lebih penting. Kemudian yang ketiga, pilar kebahagiaan yang terkandung dalam hadis ini adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu." Di situ mengandung peringatan bagi kita, apabila itu tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Makanya jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Jadi kalau dia merasakan kalau seseorang merasa ucapannya kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali, lebih baik diam. Jadi tinggalkan yang ber, tidak bermanfaat. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau bukan urusannya. Jadi jangan masuk campur urusan orang dalam artian yang kita tidak punya keahlian untuk menyelesaikan urusan tersebut. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk membantu saudara kita yang punya satu permasalahan, itu malah dianjurkan. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berharap dan bergantung kepadanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah itu, "Wasta'in billah" dan minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip untuk meraih kebahagiaan Senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Kemudian yang kelima jemaah sekalian Tidak boleh takjub Terhadap kehebatan diri kita Tidak boleh Tidak boleh pula menyombongkan diri Terhadap kemampuan diri kita Sebab pada hakikatnya Kita bisa melakukan sesuatu Karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Itu makna Sabda Nabi SAW Minta tolong kepada Allah supaya kita jangan sombong dan jangan ujub terhadap kemampuan diri kita. Kemudian yang keenam, jangan merasa lemah. Artinya harus optimis dan berusaha untuk kuat dengan mengharap pertolongan Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, wala ta'jaz dan janganlah kamu lemah. Kemudian jemaah sekalian yang ketujuh, apabila kita sudah melakukan perkara-perkara di atas maka ternyata takdir tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita kita terimalah dengan lapang dada terimalah dengan lapang dada serta berharap kepada Allah untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan di masa yang akan datang ini yang ketujuh karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila kamu ditimpa satu musibah jangan lagi berandai-andai ke belakang dan ini yang kedelapan yang perlu kita tekankan apabila musibah itu sudah benar-benar terjadi jangan lagi berandai-andai ke belakang karena itu bagian dari kelemahan bagian dari kelemahan apabila seseorang ditimpa musibah dia masih berandai-andai lagi ke belakang Melainkan yang seharusnya Dia optimis Menatap masa depan Seraya berharap kepada Allah Dan jangan merasa lemah Kemudian yang kesembilan jamaah sekalian Hendaklah beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Berserah diri kepadanya Serta beradab Di dalam ucapan kita terhadap takdir Allah Jadi jangan sampai kita mengeluarkan ucapan-ucapan Yang di situ mengandung celaan Celaan atau penyesalan atau kekecewaan terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ucapan lau andaikan. Karena andaikan itu membuka pintu bagi setan. Apa yang harusnya kita ucapkan? Qaddarullah wa masya'a fa'ala. Allah telah menakdirkan dan Allah melakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Iya. Yeah. Kemudian yang ke sepuluh, yang terakhir jamaah sekalian, berusaha menutup semua pintu-pintu setan. Karena ketika orang ditimpa musibah itu, biasanya jiwanya tergoncang. Jiwanya menjadi lemah. Maka saat itu setan akan memanfaatkannya untuk menjermuskan dia di dalam berbagai macam perbuatan dosa. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita salah satu perbuatan dosa yaitu dosa dalam ucapan andaikan. Ada lagi yang lebih parah daripada itu. Dia sampai marah. Tidak terima dengan takdir Allah. Ada lagi yang lebih parah sampai bunuh diri. Ini menunjukkan kelemahan iman. Ini semuanya sebabnya adalah kelemahan iman. Maka Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita bagaimana menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi atau dalam bentuk kenikmatan maupun dalam bentuk musibah. Apalagi jemaah sekalian, kalau kita memahami betul hakikat musibah mestinya kita bersyukur seperti para nabi dan rasul alaihi wasallam. Para nabi dan rasul ketika ditimpa musibah malah mereka bersyukur. Mereka senang sebagaimana kita senang apabila mendapatkan kenikmatan. Para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam ketika ditimpa satu musibah malah mereka bersyukur dan senang. Kenapa jamaah sekalian? Karena mereka memahami betul hakikat musibah adalah kenikmatan sesungguhnya. Di antaranya nikmat pahala bersabar Demikian pula nikmat penghapusan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang sabar itu pahala mereka tanpa batas.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 Walhamdulillah, mungkin ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Silakan. Apakah mengerti kalau menerima musibah ketika kita mencoba Apakah termasuk eh, mengurangi keikhlasan menerima musibah ketika kita mencoba eh, mereview suatu musibah misalnya di kantor atau di uh, di sehari-hari juga mereview maksudnya mengoreksi gitu ya baik apabila kita ditimpa musibah kemudian kita mengoreksi diri atau mengevaluasi apa yang telah kita lakukan untuk menemukan barangkali ada yang salah maka itulah yang justru dituntut itulah yang dituntut dari kita karena pada hakikatnya musibah itu disebabkan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi pagi Allah Subhanahu wa taala berfirman "Zahar al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan karena tangan-tangan manusia. Artinya karena kesalahan dan dosa-dosa mereka. Agar Allah menimpakan kepada mereka sebagian yang mereka kerjakan. Itu baru sebagian saja. Agar mereka merasa akibat dari apa yang mereka kerjakan. Walaupun hanya sebagian. Kalau semuanya mungkin kita binasa. La'allahum yarji'un agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat musibah. bagi seorang muslim Apabila musibah menimpa kita Yang pertama sekali kita ingat adalah dosa kita Yang pertama kali kita ingat Hendaklah dosa-dosa kita bisa jadi musibah yang menimpa kita Sebagai hukuman atas dosa-dosa kita Dan itu pun kenikmatan Itu pun kenikmatan Karena dihukum di dunia lebih baik daripada dihukum di akhirat Karena dihukum di akhirat azabnya lebih dahsyat kita tidak akan sanggup menghadapinya. Makanya di situ juga ada nilai kesyukuran apabila kita dihukum di dunia. Ya. Kemudian apabila ada kesalahan-kesalahan, maka kita mengoreksi dan memperbaiki. Ya. Walaupun bisa saja orang ditimpa musibah itu karena ujian keimanan. Karena semakin tinggi imannya, maka Allah berikan ujian. Jadi bisa dua kemungkinan, karena dosanya dan juga karena ujian keimanan. Sehingga akan terlihat setelah musibah itu apakah dia termasuk orang-orang yang jujur dalam keimanan atau tidak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaddan nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal amsal." Sesungguhnya orang yang paling keras tertimpa musibah adalah para nabi. Ya. Ini hadis sebetulnya hiburan bagi orang yang ditimpa musibah. Seberat apapun. Karena itu menunjukkan kuatnya keimanan. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, sesungguhnya orang yang paling keras ditimpa musibah adalah para nabi. Kemudian yang semisal, lalu yang semisal. Jadi sesuai dengan kadar keimanan. Ya. Jadi itu memang yang harus dilakukan, mengoreksi diri, mengevaluasi kesalahan dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jika terjadi sesuatu kepada seseorang, umpamanya seorang itu hampir saja tertabrak. Kemudian ada orang yang menolong. Secara tidak langsung orang lain mengatakan bahwa kalau tidak sama si pulang itu yang menolong maka dia sudah tertabrak. Apakah kalimat itu mengandung kesedihan? Demikian boleh. Ya. Baik. Itu sudah pernah kita bahas Disebutkan para ulama Kalimat tersebut termasuk kategori syirik kecil Seperti orang yang mengatakan uh, Laula Laula al-kalb Ladakhala lis al-manzil Kalau bukan karena anjing ini Pencuri akan masuk rumah Ya Itu termasuk ucapan syirik kecil Ucapan syirik kecil Kenapa syirik kecil? Karena dia masih meyakini pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan orang yang menolongnya hanyalah sebab dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ucapan seperti itu hendaklah dihindari. Katakan kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak selamat dan tentunya kepada orang yang menyelamatkan dia cukup baginya dia mengucapkan jazakumullahu khairan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan ya tidak perlu memuji sampai berlebihan kalau bukan karena dia saya enggak selamat ya itu pujian tetapi berlebihan ya cukup pujian itu mengucapkan doa kepadanya jazakumullahu khairan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berbuat baik kepada kita kemudian kita ucapkan jazakumullahu khairan faqad ablaga fis sana itu sudah sampai pada puncak pujian ya kalau kita balas dengan ucapan itu itu sudah sampai pada puncak pujian iya jazakallahu khairan itu yang seharusnya diucapkan cukup sampai di situ lebih bagus jangan ditambah kathiran jazakallahu khairan iya karena dalam hadis hanya sampai di situ wallahu alam Silakan. Assalamualaikum. Bagaimana membedakan musibah dan azab? Baik. Bagaimana membedakan musibah dan azab? Kita enggak akan bisa membedakan secara pasti. Apakah musibah yang menimpa kita cobaan atau azab? Mungkin pertanyaannya lebih tepat seperti itu ya. Bagaimana membedakan musibah itu cobaan atau azab? Kita nggak akan bisa membedakan secara pasti. Kita nggak akan bisa membedakan secara pasti. Hanya mungkin melalui indikasi-indikasi. Kalau kesehariannya seseorang itu selalu taat kepada Allah, kemudian dia ditimpa musibah, maka kemungkinan besar itu adalah cobaan baginya, ujian baginya. Tapi kalau kesehariannya bergelimang dengan dosa, kemudian Allah timpakan musibah, maka kemungkinan besar itu adalah azab baginya. Itu adalah hukuman baginya, peringatan baginya. Iya. Jadi itu adalah termasuk hal yang gaib. Hanya Allah yang tahu. Ini benar-benar ujian atau azab yang menimpa kita. Iya. Tetapi seorang mukmin dituntut untuk selalu berprasangka buruk terhadap dirinya sendiri. Itulah prasangka seorang mukmin terhadap dirinya. Jangan sekalipun kita menganggap diri kita baik. Itu namanya ujub. Itulah namanya ujub, menganggap diri kita sudah baik. Menganggap diri kita sudah baik. Kalau kita menganggap lebih tinggi daripada yang lain, itu namanya sombong. Kedua-duanya tidak dibolehkan. Kedua-duanya termasuk dosa besar. Kita harus memandang terhadap diri kita orang yang penuh dengan kekurangan dan memang itu kenyataannya. Orang yang penuh kekurangan, penuh dosa. Maka sepatutnya untuk kita memandang setiap musibah yang menimpa kita bukan karena kehebatan iman kita. Bukan karena ketinggian iman kita, melainkan kita ingat dosa-dosa kita kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan para ulama dan orang-orang saleh. Itu kebiasaan para sahabat, para tabi'in, ulama dan orang-orang saleh. Apabila mereka ditimpa musibah, yang pertama mereka lakukan adalah meng apa namanya? mengoreksi diri mereka, bertobat kepada Allah, beristighfar dan mereka mengira-ngira jangan-jangan ini karena dosa yang saya kerjakan. Ya. sampai-sampai ulama dahulu dia bisa tahu persis dia bisa tahu persis saya tertimpa musibah ini karena dosa yang saya lakukan 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu pertanyaannya jamaah sekalian kenapa dia bisa tahu persis karena dosanya sedikit jadi dia tahu kalau kita bingung dosa yang mana ini ya jadi Demikian para ulama dahulu. Mereka ketika ditimpa musibah, mereka mengingat dosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan Juraij, orang soleh dari kalangan Bani Israel. Rajin ibadah. Ya, rajin ibadah, namun dia punya satu dosa kepada ibunya. Rajin ibadah artinya imannya tinggi, imannya kuat kepada Allah, tawakalnya luar biasa. Tapi dia punya satu dosa kepada ibunya yaitu ketika dia sholat sunnah ibunya memanggil dia nggak menjawab ini dosa harusnya kalau sholat sunnah dia batalkan apabila ibunya memanggil karena menjawab panggilan ibunya itu wajib dan sholatnya adalah sunnah maka ketika dia dituduh telah berzina kemudian uh, tempat ibadahnya dihancurkan lalu dia diikat dan diarak keliling kampung sampai menghadap raja lalu dia melihat wanita-wanita pelacur menertawainya. Maka jamaah sekalian, dia langsung ingat dosanya kepada ibunya. Karena ibunya ketika itu mengatakan, Semoga Allah tidak mematikan kamu sampai kamu lihat wajah-wajah pelacur. Jadi ibunya mendoakan kejelekan kepadanya. Maka dia pun ingat dosanya dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. silakan mungkin ini terkait dengan tema yang terlalu biasa yang belum sempat saya eh, katakan yaitu mengenai kalimat Allah wa Rasulullah akan yang sering oleh orang Arab bagaimana cara eh, dari kalimat tersebut apakah eh, baik atau tidak dan apa maksud Kalimat Allah wa Rasuluhu A'lam Itu adalah kalimat yang sering diucapkan para sahabat di masa hidup Nabi SAW Ketika mereka ditanyakan tentang perkara-perkara syariat Dan mereka tidak tahu Ya Ketika mereka ditanyakan tentang perkara-perkara syariat dan mereka tidak tahu, maka di antara adab yang baik bagi seseorang kalau dia ditanya tentang satu permasalahan, dan dia tidak tahu jangan coba-coba menjawab jangan coba-coba menjawab iya aib yang sangat besar kalau dia menjawab padahal dia belum tahu dalilnya iya itu aib dan bukan merupakan aib kalau dia tidak tahu dan dia mengucapkan Allahu a'lam atau Allah wa rasuluhu a'lam di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun sepeninggal beliau maka cukup Allahu a'lam Allah yang lebih tahu. Itu merupakan adab yang sangat baik. Apabila kita ditanya satu permasalahan dan kita tidak tahu, kita katakan Allahu a'lam. Iya. Tapi kenapa para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluh? Tidak Allahu a'lam saja karena ilmu tentang syariat juga Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya selalu para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluh a'lam. Sebab Rasul diberikan ilmu tentang syariat. Iya. Syariat Islam seluruhnya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau yang ditanya perkara-perkara kauniyah seperti apa yang akan terjadi di masa depan, maka tidak boleh kita katakan Allah wa Rasulullah a'lam. Itu termasuk syirik. Jadi tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya kira-kira siapa yang akan jadi presiden? nggak boleh kita katakan Allah wa Rasulullah a'lam. Rasul nggak tahu sedikit pun. Itu perkara gaib. yang Rasul ketahui hanyalah sedikit dari perkara gaib yang Allah beritahukan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin." Allah yang Maha mengetahui perkara gaib. Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun kecuali yang telah Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Itu pun hanya sedikit sekali Tidak semuanya. Seperti yang kita contohkan tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu perkara gaib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengetahuinya kecuali melalui wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus dibedakan antara perkara syariat dan perkara-perkara kauniyah. Iya. Barangkali demikian. Wallahu alam. Sudah habis waktu ya? 4 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan, Pak. Sana, belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mungkin ada sedikit koreksi dari topik kita. Yang ingin saya bagikan pertama adalah yang kedua orang tua saya baru memeluk Islam kira-kira beberapa tahun yang lalu. Masya Allah, Alhamdulillah. Uh, cuman sampai detik ini saudara-saudara saya <clears throat> belum mendapatkan hidayah dari Allah. Uh, kakek saya seorang petinggi di agama terdahulu. Beliau sangat baik kepada kami. Uh, namun sayangnya tahun lalu beliau meninggal dalam Eh, keadaan belum memeluk Islam. Uh, saya dan kedua orang tua saya sudah berusaha untuk mengajak saudara-saudara saya untuk mengenal Islam lebih baik lagi, Cuma yang kami dapatkan adalah penolakan. Kira-kira bolehkah seandainya kami berusaha melunakkan uh, usaha ini dengan hal-hal yang sebenarnya saya dengar itu haram seperti mendatangi perayaan-perayaan uh, eh, hari besar mereka seperti nanti malam ada paskah dan sebagainya bolehkah kami hadir Ustaz hanya sekedar untuk uh, melembutkan hati mereka agar mereka tahu bahwa apa yang kami lakukan itu karena cinta kami tidak menghadiri pemakaman mendiam kakek saya sama sekali. Namun kami berpikir apakah harus merubah ini, tapi karena kejahilan kami dalam agama, saya ingin mohon uh, pendapat Ustaz mengenai hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan Alhamdulillah dan marilah kita senantiasa mendoakan saudara kita ini agar tetap istiqamah di atas hidayah Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Ya. Ini adalah nikmat yang sangat besar perlu kita syukuri baik kita seluruh kaum muslimin maupun kepada uh, bapak yang bertanya dan keluarganya yang telah mendapatkan hidayah dan perlu dipegang erat sampai akhir hayat. Ya. Kemudian Terkait dengan pertanyaannya, bolehkah berusaha melunakkan hati keluarga yang akan diajak masuk Islam agar mereka mau menerima agama Islam? Kalau persoalan melunakkan hati mereka itu memang dituntut, dituntut di dalam Islam. Hanya saja caranya harus benar. Caranya harus benar. Bahkan ini adalah metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau menyampaikan Islam kepada orang-orang kafir. Beliau berusaha atau sambil beliau menyampaikan Islam, beliau berusaha melunakkan hati mereka. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang seorang kafir badui, orang kafir badui, artinya orang kafir yang enggak punya adab Orang kafir yang tinggal di pegunungan nggak punya adab kasar. Ketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dia memanggil dengan kalimat bentakan dan kata-kata yang sangat kasar. Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, berikan aku harta." Tanpa basa-basi. Tanpa memanggil dengan panggilan kehormatan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, langsung dia katakan, "Wahai Muhammad, berikan saya harta." nggak ada basa-basi. Maka apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum kepadanya. Ketika itu para sahabat sudah banyak yang emosi, banyak yang marah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum kepadanya dan memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah yaitu kambing yang uh, terletak di antara dua buah gunung ada lembah yang besar di situ dipenuhi kambing diberikan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dengan harapan hatinya menjadi lembut untuk didakwahi masuk Islam. Ternyata jemaah sekalian, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang itu segera dia pulang ke kampungnya dan langsung dia menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya. Karena Muhammad memberikan hadiah, memberikan sedekah tanpa takut kefakiran. Ya. Jadi ini contoh metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melembutkan hati dengan harta atau dengan akhlak mulia, dengan senyuman, dengan ucapan yang baik. Adapun menghadiri perayaan-perayaan mereka maka tidak dibolehkan. Walaupun mungkin hasilnya baik, dalam Islam hasil itu tidak terlalu penting. Karena hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hasil nggak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana usaha kita mendakwahi mereka. Apakah usahanya sudah sesuai syariat atau tidak? Walaupun kita tempuh usaha yang haram atau cara yang salah, yaitu dengan menghadiri perayaan-perayaan mereka, ternyata berhasil. Tetap saja itu salah. Walaupun berhasil tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Iya. Jadi masih ada cara yang lain yang lebih baik yang insya Allah malah lebih bermanfaat kalau kita punya kelebihan harta, berikan hadiah, berikan sumbangan kepada mereka, atau apa saja kebutuhan yang kira-kira mereka perlu. Atau apa saja bantuan, walaupun mereka nggak merasa perlu, kita berusaha berikan bantuan. Tunjukkan akhlak yang mulia, di sela-sela itu kita sampaikan dakwah Islam kepada mereka, dan yang paling penting adalah bersandar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hati mereka di tangan Allah. Hati mereka di tangan Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada mereka, maka perbanyak juga berdoa kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya supaya mereka mendapatkan hidayah. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.